Walhamdulillah pada malam hari ini Kembali Allah memudahkan bagi kita semua pertemuan ini. Tentunya dalam rangka kita melanjutkan kembali mendengarkan keterangan yang datang dan kita ambil dari kitab Usul Sunnah lil Imami Ahmad Ibni Muhammad Ibni Hambal rahimahullahu taala yang kita harapkan dengan keterangan-keterangan tersebut membekali kita semua terhadap agama ini memberikan ilmu yang bermanfaat yang dengan ilmu tersebut kita amalkan kita dakwakan dan juga dengan keterangan-keterangan tersebut menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang datang dari keterangan-keterangan tersebut erat hubungannya dengan iman dan ketakwaan Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang kalau saya tidak salah. Pertemuan yang keempat kali atau ketiga kali dalam mengkaji kitab usul sunnah. Sehingga tentunya kita telah menjalani tiga pertemuan atau empat kali pertemuan. Sehingga keterangan yang akan kita ambil di sini nantinya adalah sebagai bentuk kelanjutan ataupun melanjutkan keterangan kita sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita semua dan memberikan kepada kita hati yang lapang dan hati yang paham terhadap apa yang kita dengarkan nanti. Wallahu a'lam bisawab. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan tolong diluruskan kalau seandainya apa yang telah apa yang kita baca nanti atau apa yang kita baca nanti telah kita baca sebelumnya. Sehingga kita nanti sekedar mengambil apa yang belum kita baca. walaisa fis sunnah Di sini terakhir atau di sini adalah atau terakhir yang kita kaji atau yang baru akan kita mulai. Walaysa fi sunnah kiat. Yang ada catatannya atau ada kitab. Nanti seandainya salah tolong diberitahu. Atau ada yang terlewat tolong diberitahu. Walaysa fi sunnah kiat. Setelah sebelumnya Al-Imam Ahmad mengatakan as-sunnah indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sunnah tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran baru kemudian beliau walaisa baru kemudian beliau mengatakan walaisa fis sunnah kias Sebagaimana keterangan beliau sebelumnya, maka keterangan di sini masih bersambung dengan keterangan yang sebelumnya. Tidak didapatkan pada sunnah kias. Tidak didapatkan pada sunnah kias Karena apa yang datang dari sunnah wajib bagi kita untuk menerimanya. Seperti apa yang Allah firmankan, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah mereka dikatakan beriman sampai mereka menerima keputusanmu wahai Nabi dan Rasul terhadap apa yang mereka perselisihkan dan mereka tidak ada keberatan sama sekali pada diri-diri mereka dengan apa yang engkau putuskan dan sepenuhnya menerima. Kias yang dimaksud tentunya apa yang datang dari sunnah. Maka kias yang dimaksud di sini tidaklah dikias yaitu pertama, tidaklah apa yang datang dari akal dikedepankan daripada sunnah tersebut. Apa yang datang dari akal tidaklah lantas dikedepankan dengan apa yang datang dari sunnah. Sehingga sunnah tidak membutuhkan akal tetapi sunnah membutuhkan al-qabul, penerimaan. Mendengarkan dan mematuhi apa yang datang dari sunnah tersebut. asam kuat ta'ah. Yang kedua, tidaklah, kalau tadi dikatakan tidak diperadabkan dengan akal, juga sunnah tidaklah diakal-akali. Tidaklah diakal-akali yaitu keterangan as-sunnah karena as-sunnah itu datang dari nabinya sallallahu alaihi wasallam tentunya keterangannya sesuai dengan apa yang beliau terangkan dan apa yang beliau inginkan Hingga as-sunnah tidaklah dipermainkan dengan akal. Di akal akali Namun karena beliau sallallahu alaihi wasallam Allah telah wafatkan di sisi umat ini Maka tentunya memahaminya atau memahami sunnah tersebut diambil dari keterangan mereka yang telah diajarkan dan mengetahui apa yang diinginkan oleh sunnah tersebut dari beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat. Selanjutnya juga karena para sahabat meninggal. Diwafatkan oleh Allah. Kemudian selanjutnya. Para tabi'in. Yang telah diajarkan oleh para sahabat. Telah dipahamkan oleh para sahabat. Kemudian seterusnya, kemudian seterusnya sampailah pada para ulama umat ini. Sehingga keterangan as-sunnah kita ambil keterangannya dari mereka yang telah mengambil keterangan itu sebelumnya dari orang sebelumnya dan seterusnya. Itulah yang dikatakan talaki. Mengambil ilmu, mengambil ilmu pada tempatnya yang benar di mana tempat yang kita ambil ilmu padanya juga mengambil pada tempat yang benar. Tentunya kalau demikian, maka as-sunnah dapat dipahami dengan benar. Banyak orang-orang berdalil dengan as-sunnah tapi tidak dengan atau tidak pada tempatnya. Tidak sesuai dengan pemahamannya. Tidak sebagaimana yang diajarkan. Kenapa demikian? Karena as diakal-akali. Baik yang pertama ataupun yang kedua melawan dengan akal. Demikian pula mengakal-akalinya tentunya adalah perkara yang terlarang. Tercela, sehingga bagi kita hanyalah menerima sunnah dengan sepenuh penerimaan. Keterangan yang juga berkaitan dengan ini. Bahwa para ulama yang mendalam pengetahuannya terhadap as-sunnah. Luas pengetahuannya terhadap as-sunnah. Karena mereka meriwayatkannya. Menulis as-sunnah tersebut dengan kitab. Atau di dalam kitab-kitab. Periwayatan. Maka mereka adalah orang-orang yang betul-betul jauh dari melakukan kias sebagaimana kias yang dipahami oleh sebagian manusia sebagai patokan hukum setelah al-ijma setelah al-ijma Kenapa dikarenakan mereka tidaklah mendapatkan satu perkara kecuali ada nasnya. Kecuali ada nasnya. Demikian dalam perkara ijma. Tidaklah mendapatkan satu perkara kecuali ada nasnya. Tapi bagi mereka yang tidak mendalam. Karena ulama bertingkat-tingkat. Ulama bertingkat-tingkat. Penguasaannya, pengetahuannya, pendalamannya. Tapi bagi mereka yang tidak seperti tingkatan yang pertama tadi, maka mereka terkadang dengan tidak menguasai secara lapang dan mendalam nusus tersebut, terkadang mereka menggunakan kiat, namun kiat yang terpenuhi rukunnya. Kiat yang terpenuhi rukunnya. Rukun yang disebutkan oleh ulama ahli usul dari rukun kias. Namun itu pun ketika mereka mendapatkan nas, maka kemudian mereka meninggalkan kias. Demikian pula pada ijma'. Ketika mereka mendapatkan pernyataan ijma' karena mereka tidak mendapatkan nas, belum sampai pengetahuan mereka terhadap nas tersebut, maka mereka mengatakan ini ijma'. Namun ketika mereka sampai kepada pengetahuan bahwa ini ada nasnya, maka mereka akan berkata dengan nas dan mereka tidak mengedepankan ijma. Sehingga kias yang berikut ini yang ke, yang demikian ini dibenarkan keadaannya oleh para ulama. Inilah yang dikatakan kias sahih. Kias sahih Adapun yang tadi, yang satu melawan sunnah dengan apa? Dengan akal. Lantas mengakal-akali, itu adalah kias yang batil. Itulah yang dikatakan tidak ada di dalam sunnah apa? Kias. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ini telah sempurna. Maka tidak ada satu perkaranya, satu pun dari perkara agama ini belum ada keterangannya atau tidak didapati keterangannya. Mamin nabiin rasulun ursil. Tidaklah nabi dan rasul diutus kecuali nabi dan rasul yang diutus ini terhadap apa yang baik terhadap apa yang benar pasti telah menyampaikannya dan terhadap apa yang buruk terhadap apa yang diharamkan pasti telah memperingatkannya Pasti telah memperingatkannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga tidak ada satupun perkara agama kecuali telah disampaikan. Tentunya penyampaian mereka para nabi dan rasul tersebut. Itulah yang dikatakan nas. Itulah yang dikatakan nas. Dan agama Islam ini agama yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Adina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian Aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho kepada kalian agama Islam. Tentunya dengan pernyataan atau firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mendidik dan mengajarkan kepada kita semua agama ini telah sempurna. Sempurnanya apa yang ada padanya sudah diterangkan, sudah disampaikan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya dengan kitab Al-Quranul Karim dan dengan sunnah beliau. Karenanya semua perkara yang ada itu pasti ada nasnya. Namun kemampuan dan keterbatasan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka tingkatan demi tingkatan. Ada yang betul-betul mampu, ada yang kurang daripada itu dan seterusnya dan seterusnya sehingga yang mampu itulah yang dikatakan mereka tadi tidak suka apa? Melakukan apa? Kias. Adapun yang kurang dan kurang. Mereka terpaksa melakukan dengan kias. Dan itu dipandang benar. Selama terpenuhi rukun. Rukun kias. Adapun kita. Maka tidak boleh kita mengkias-kiaskan. Karena kita jualan. Kita juhala bagi kita mendengarkan fatwa ulama dalam masalah tersebut. Ketika fatwa ulama mengatakan demikian, ini nasnya, ini hadisnya, berarti bukanlah mereka berfatwa dengan apa? Berfatwa dengan dengan kias, tapi mereka berfatwa dengan apa? Dalil. Ketika mereka berfatwa bahwa ini ijma, berarti mereka pada waktu itu tidak mendapatkan nas, belum sampai terhadap puncak perkara yaitu mendapatkan nas sehingga mereka mendatangkan kalimat ijma. Dan ijma ini lebih tinggi derajatnya daripada apa? Daripada kias. Tapi ketika mereka berfatwa dengan kias, maka kias yang mereka bangun adalah kias yang sahih dan itulah yang mesti diterima. Tapi seandainya kiasnya di sana tidak tepat karena ulama mendatangkan kias dengan istihad mereka. Yang namanya istihad Terkadang benar, terkadang salah. Walaupun kiasnya dibenarkan, namun ketika kias di sini salah, maka tentunya kita tidak menerima kias yang salah ini, melainkan menerima kias yang benar Wallahu a'lam bisawab. Demikian keterangan tentang laisa fis sunnah kias. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi jahil untuk mengkias-kiaskan yang ada hak untuk mengkias itulah mereka ulama itu pun mereka dalam dua keadaan terkadang kiasnya benar istihadnya tepat terkadang apa terkadang salah apa yang datang dari kias yang sahih itulah yang kita terima. Adapun kias yang salah, tentunya kita tidak menerimanya. Dan dari mana mengetahui bahwa kias itu salah? Dengan keterangan ulama pula. Bukan kita yang menimbang. Bukan kita yang menimbang. Tapi dengan keterangan ulama pula. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga agama ini betul-betul murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun masuk padanya bentuk hawa nafsu. Tidak sedikit pun masuk padanya bentuk pemikiran, logika ataupun pendapat tapi betul-betul murni agama Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya dikatakan tadi laita fis sunnati apa? Ya. Qala rahimahullahu taala wala tudrabu lahal amsal. Sunnah dengan kias saja tidak boleh. Kias yang batil tentunya. Kalau kias yang sahih, ulama membenarkannya itu pun ketika tidak didapati apa oleh mereka apa nas karena kelemahan mereka bukan karena tidak ada nasnya bukan karena tidak ada nasnya kenapa demikian karena Islam sudah sempur sempurna semua pasti ada nasnya tapi karena kelemahan kelemahan dari seseorang alim terpaksa mengkias namun kiasnya kias sahih maka diterima kemudian kias saja yang bat kias saja tidak diterima wala tudrabulahal amtal terlebih lagi as-sunnah diperadabkan dengan bentuk permisalan dan permisalan yang lainnya. Sunnah apabila datang sama sebagaimana tadi tadi ayat wajib untuk apa? Wajib untuk diterima. Wa taslimu taslima. Naam, wa yusallimu taslima. Diterima dengan penuh penerimaan. Tidak lagi kita mengatakan Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Lah, apalagi mendatangkan bentuk permisalan terhadap sunnah. Seakan-akan sunnah tidak cukup. Terlebih lagi permisalan ini adalah untuk menantang dan mematahkan as-sunnah maka ini adalah perbuatan yang haram, tercela. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan dengan keterangan di sini terbagilah manusia juga menjadi dua golongan, ahlul hak dan ahlul batil. Orang yang berjalan di atas al-haq dan orang yang berjalan di atas kebatilan. Yang berjalan di atas al-haq. Semua apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang datang dari agamanya, tidak banyak tanyanya dan tidak banyak alasannya. Dia sekedar asam wa ta'af, wal kabul, wa taslim. Tetapi orang yang berjalan di atas jalan yang batil maka apa yang datang dari sunnah selalu dia mempertanyakan. Selalu dia mempertanyakan, selalu dia mempermasalahkannya. Mempermasalahkannya. Orang-orang yang seperti ini di hadapan sahabat dahulu dihadapi dengan tegas dan keras. Orang-orang yang seperti ini di hadapan Rasulullah, eh, di hadapan para sahabat dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabis diberikan pendidikan dengan keras dan tegas diberikan sanksi karena tidak pantas apa yang datang dari sunnah Rasulullah dipermisalkan diperhadapkan dengan permisalan. Seperti apa yang telah pernah mungkin kita dengarkan. Salah satu anak dari Abdullah ibnu Umar mempermasalahkan air yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mempermasalahkan air yang dipakai tetapi mempermasalahkan air yang sedikit yang dipakai dalam apa? Dalam mandi junub. Karena beliau sangat sedikit dan menghemat memakai air. Lantas anak ini berkata, "Nah, bagaimana kalau orang yang banyak rambutnya Kayak saya ini. Maka Abdullah ibnu Umar seraya memegang baju dengan mengangkat dari kerah sisi baju anak ini katanya wahai kamu orang yang cukup dengan air itu adalah orang yang lebih baik dari kamu orang yang lebih lebat rambutnya dan lebih indah rambutnya daripada kamu dalam keadaan beliau menghardik anaknya ini. Pendidikan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar kepada anak agar beradab terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu datangkan bentuk permisalan dengan apa yang ada pada dirimu dari kekurangan dan kekurangan. Kalau nabinya merasa cukup dan nabinya mengatakan demikian, maka kamu sekedar menerima. Lihatlah menyimpangnya Zul Khuwaisirah. Menyimpangnya Zul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah telah membagi bahagian kepada siapa yang berhak dengan pembagian yang adil maka datanglah Zul Khuwaisirah mengatakan ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil Ya Muhammad berbuat adillah karena saya melihat kamu tidak adil dalam pembagian. Luar biasa. Mendengarkan hal ini Rasulullah langsung mendidik orang ini, mentadib orang ini dan yang lainnya para sahabat agar mengetahui bahwa ini adalah perbuatan yang tidak mulia. Wailak celaka kamu wahai rajul. Idalam lam akum adil apabila aku bukan orang yang adil maka paman adal maka siapakah yang paling adil? Siapakah yang paling adil? Sementara aku mendapatkan wahyu dari atas langit. Mendengarkan hal ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, eh, Khalid ibn Walid mengatakannya Rasulullah biar tak tebas leher orang. Maka kata Rasulullah jangan. Kata Khalid biar ya Rasulullah. Orang ini tidak berada. Ghirah para sahabat. Kenjeberuan pada para sahabat. Terhadap leceh, penghina. Sunnah Rasulullah. Setelah jelas itu sunnah. Dia mencoba mendatangkan permisalan-permisalan dengan akalnya. Penolakan-penolakan dengan akalnya Tapi Rasulullah menahan mereka. Barulah beliau mengatakan kalimat yang masyhur, yang ma'ruf kepada kita semuanya dan telah kita dengarkan akan keluar dari tulang sulbi orang ini. Nanti mereka orang-orang yang dikatakan sebaik-baik bangkai di bawah kolong langit adalah bangkai mereka. Sebaik-baik orang yang membunuh adalah orang yang membunuh mereka, memerangi mereka. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh karena terbunuh oleh mereka. Mereka lah khawarij. Mereka lah khawarij dan dalam banyak riwayat, banyak lafaz yang semakna dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Asyahid yang menjadi titik tekan di sini Orang ini tidak puas dengan apa yang telah ditetapkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada akhirnya dengan ketidakpuasan ini orang ini pun menyimpang, menyimpang dari jalan Allah, dari agama Allah, wal billah. Maka bagi kita hendaknya sekedar menerima dengan penuh penerimaan. Cukup bagimu menerima. Jangan datang, datangkan hal-hal yang menabrakannya. Hal-hal yang tidak sesuai. Dan hal-hal yang kamu inginkan bentuknya permisalan untuk menguntungkanmu. Padahal perkara tersebut tidak dibimbing dan tidak terbimbing. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala wala tudraku bil uqul walal ahwa. Tidak pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperhadapkan dengan akal dan hawa nafsu. Melainkan as-sunnah hanyalah sekedar diterima dan menerimanya dengan mempelajarinya dan menerimanya dengan at-tafaqquh bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Tidak akan mungkin bisa penerimaan itu datang kalau seorang tidak mempelajarinya. Kita bisa mengerti ini baik dan benar Kembalinya dengan belajar. Demikian dikatakan ini sunnah bahwa itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memahaminya dengan belajar. Kita memahaminya dengan belajar. Sehingga As-sunnah pun diterima dengan penuh penerimaan. Banyaknya terjadi penolakan sunnah karena mereka tidak mempelajari sunnah. Orang-orang liberal yang paling terdepan atau garis terdepan di dalam menolak as-sunnah, mereka itu tidak mempelajari sunnah. Yang ada di sisi mereka bukan mempelajari sunnah, tetapi yang ada di sisi mereka, apa yang datang dari sunnah perlu ditinjau kembali. Perlu ditinjau kembali. Apakah ini cocok dengan keadaan kita atau tidak cocok? Kalau tidak cocok ditolak, kalau cocok diterima. Tapi ya subhanallah, semua sunnah yang datang tidak ada yang cocok. Jadi tidak diterima. Sehingga apa yang mereka katakan, apa yang cocok diterima, apa yang tidak cocok tidak diterima. Itu hanyalah teriakan semu. Tanpa makna. Tanpa kebenaran Demikian. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga mereka tidak pernah menerima sunnah. Lihatlah orang liberal. Apakah ada sunnah yang diamalkan? Satu saja. Diamalkan. Dijunjung tinggi-tinggi. Tidak ada. Semua sunnah yang datang dicurigai. Semua sunnah yang datang diwaspadai, dilecehkan, karenanya mereka menjadi zanadiqah, orang-orang zindik. Mereka menjadi orang-orang zindik. Ayat ayat ayat anhum as-sunnah. Mereka tidak mampu dari menghafal, dari meneliti, dan dari mempelajari sunnah, maka mereka pun menolak sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, wala tudraku bil uqul ahwa. Tidaklah sunnah diperadabkan dengan akal dan hawa nafsu. Tetapi melainkan sunnah dipelajari, difahamkan terhadap diri kita ini. Sehingga dengan nantinya dengan mudah kita akan menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mayuridillah bihera yufakir fitdin." Siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfakihkannya, memahamkannya terhadap agama ini. Terhadap agama ini. Kalimat difakihkan, dipahamkan adalah dengan apa? Dengan mempelajari. Yufakih. Mempelajari Demikian as-sunnah. Yang itu adalah agama kita. Kita bisa menerimanya dengan mempelajarinya. Karena sungguh kita dapati awamuna, orang-orang awam, kaum muslimin. Awam kaum muslimin. Kita dapati mereka juga orang yang membaca apa? membaca sunnah, membaca hadis. Tetapi karena mereka tidak mempelajarinya sekedar membaca, maka mereka didapati bukan orang yang mengamalkannya, bahkan ada di antara mereka dengan kejahilannya menolak sunnah tersebut. Dengan jahilnya dia menolak sunnah tersebut. Berbeda dengan seorang sunni yang mempelajari sunnah. Tentunya sunni yang betul-betul lurus, mustaqim. Di atas agamanya. Maka dengan sunnah itu betul-betul dia praktekkan, dia amalkan. Dia praktekkan, dia amalkan. Kenapa? Karena dia pelajari. Dia pelajari. Semua sendi kehidupannya kalau bisa dia mempraktekkan sunnah padanya dia praktekkan. Sampai pada saat dia menyisir sekalipun. Perkara menyisir adalah perkara yang banyak dilakukan oleh kita. Perkara yang boleh dikatakan tabiat manusia senang berdandan. Senang berdandan baik laki ataupun perempuannya. Dan perkara mereka yang paling sering mereka lakukan ketika berdandan adalah menyisir rambut. Sampai dalam perkara menyisir. Mereka dituntun oleh as-sunnah. Itulah yang kita dapati dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Seandainya dengan menyisir sekalipun kata beliau, kalian mendapatkan asar maka amalkan. Maka amalkan. Wallahu a'lam bisawab. Itulah salafuna. Itulah salafuna. Wallahu a'lam bisawab. Jadi seorang yang mempelajari sunnah, dia mengamalkannya. Ketika dia mengamalkan tentunya dia menerimanya. Tidak mungkin dia amalkan dia tidak menerima. Berbeda dengan awam tadi yang telah kita dengarkan karena dia tidak mempelajari. Dia sekedar membaca. Dia tidak mengamalkan. Bahkan terkadang terjadi penolakan dari sisi mereka. Penolakan dari sisi mereka. Sebagai contoh mungkin amalan lihya, amalan jenggot. Mereka membaca. Perintah tentang jenggot. Tapi karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kewajibannya kepentingannya, kewajibannya, kepentingannya, keutamaannya, maka mereka pun meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang mereka berpegang teguh dengan sunnah, maka mereka memeliharanya, menjaganya. Kenapa? Karena mereka paham. Mereka mempelajarinya. Inilah yang diinginkan di sini wala tudraku bil ukul walal ahwa. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan dalam matan innama huwa Al-ittiba' wa tarkul hawa. As-sunnah itu hanyalah semata-mata untuk diikuti dan meninggalkan hawa nafsu meninggalkan hawa nafsu Tadi telah disinggung bahwa tidaklah diperhadapkan dengan hawa nafsu. Dan di sini ditekankan, yakni dengan meninggalkan hawa nafsu. Dengan meninggalkan hawa nafsu. Sehingga istiba tidak diperhadapkan dengan hawa nafsu yaitu tidak mendatangkan hawa nafsu dengan meninggalkannya dengan meninggalkannya wallahu a'lam bisawab Al-ittiba adalah simah tanda mereka orang-orang yang berpegang teguh dan beristiqamah di atas agama Allah. Begitu pula terkul hawa sima tanda kiri, dan merupakan citra Orang-orang yang mengikuti sunnah berpegang teguh dengan agama Allah dan meninggalkan hawa nafsu. Karenanya siapa saja yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan lurus dikatakan dia muttabi' dikatakan dia muttabi orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah siapa saja yang menyimpang tidak berpegang dengan as-sunnah dikatakan dia mubtadi wa munharif dan orang yang istibah lil hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan mudah-mudahan tentunya kita dimasukkan dari orang-orang yang mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Keterangan-keterangan tadi apabila ini diperhadapkan Tentunya kepada kita semua. Maka kita akan melihat kita di golongan manakah berhadapan dengan keterangan tadi. Apabila diperhadapkan kepada kita semua, kita di golongan manakah? Apakah kita di golongan yang benar? Ataukah kita di golongan yang menyimpang? Sehingga keterangan-keterangan tadi jangan kita bawa kepada yang lainnya. Kepada si A, kepada si B. Pertama kali kita bawa pada diri kita. Eh, sudah benar enggak ini? Sehingga kita terlebih dulu lurus, baru kita meluruskan. Jangan kita bengkok, kita meluruskan. Kita mesti berlaku lurus terlebih dahulu, baru kita meluruskan yang bengkok. Karena as-sunnah agama ini hujjah lana wala alaina. Merupakan hujjah yang kita mesti berhujah dengannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, bukan malah hujjah yang diperadabkan kepada kita karena kita menyimpang darinya. Dan ingatlah keterangan-keterangan tadi secara umum dengan apa-apa yang terjadi di hari-hari ini. Itu sangat melekat sekali dan sangat erat sekali hubungannya dengan keterangan tadi. Banyaknya penyimpangan, banyaknya ketergelinciran, banyaknya kesesatan karena seorang tidak lagi murni sepenuhnya menerima as-sunnah. Tidak lagi sepenuhnya asam sam ta'ah dengan as-sunnah. Tidak lagi sepenuhnya berlapang dada dengan as-sunnah. Tetapi ada ganjalan. Ada keraguan. Ada kebimbangan padanya. sehingga ketika datang as-sunnah dengan keterangannya. Mereka pun menyimpang. Dan mereka pun menyelisihinya. Wal billah. Contohnya, mereka ikhwaniyun, khutbiyun, sururiyun, hizbiyun, mumayyihun, Mereka semuanya demikian keadaannya. Cuma mereka bertingkat-tingkat. Ada yang sampai kepada taraf penolakan? Ada dengan taraf melecehkan? Ada dengan taraf mentawil-tawilkannya, mengakal-akalinya, dan seterusnya. Penyimpangan mereka karena tidak mau berpegang dengan as-sunnah. Seperti apa yang telah kita dengarkan hadis Khawarij tadi. Atau hadis yang menerangkan bagaimana Khawarij. Dan keterangan-keterangan yang lainnya dari sunnah. Sebetulnya mereka telah mendengarkannya. Sebetulnya mereka telah mendengarkannya, membacanya bahkan. Tetapi karena adanya hawa nafsu, adanya tidak sifat tidak menerima, sifat membangkang, sifat meragukan, maka kita dapati mereka dengan keadaannya masing-masing, satunya ikhwani, satunya sururi, satunya naam khutbi, satunya naam hizbi, satunya mumayyid, satunya hajjadi. Wallahul musta'an. Adapun mereka para ulama dahulu tidak dikenal sebagai seorang sururi, sebagai seorang ikhwani, sebagai seorang hizbi, sebagai seorang mumayyid. Kenapa mereka para ulama yang mustaqim ini? Tidak dikatakan demikian. Dan ulama yang ada sekarang yang mustaqim ini. Karena mereka mendapatkan sunnah. Mereka mempelajarinya, mereka memahaminya, mereka mengamalkannya, mereka mendakwakannya. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Wallahu a'lam bisawab. Ghazali. Bagaimana permusuhannya terhadap sunnah? Ghazali ini adalah salah seorang, bukan Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, bukan. Muhammad Al-Ghazali. Salah seorang pimpinan atau tokoh mursyid dari Ikhwanul Muslimin. Yang paling gencar lantang di dalam melawan dan membuat keraguan kepada umat terhadap sunnah. Dan demikian deretan ikhwanul muslimin. Hampir rata-rata. Semua tokoh-tokohnya sampai kepada yang sekarang ini. Yang masih hidup. Yusuf Kordawi. Bagaimana terhadap sunnah? Bukan tidak membaca, bukan tidak mengetahui. Mengetahui. Tapi karena tidak bisa menerima. Dan tidak ingin memahaminya dengan pemahaman yang benar. Maka jalan mereka sebagaimana yang nampak pada kita. Bagaimana Salman Auda, bagaimana Safar Al-Hawali, bagaimana Abdurrahman Abdul Khalik. Bagaimana Al-Aribi. al aribi ini salah seorang tokoh dari tokoh pimpinan Ikhwanul Muslimin sekarang ini. Bagaimana Abu Ishaq Al-Huwain? Bagaimana Abu Hasan Al-Maribi? bagaimana Ali Hasan Al-Athari, bagaimana Zalim Al-Hilali, bagaimana Mas'ur Hasan Salman. Rentetan mereka. Bukan mereka tidak membaca, bahkan mereka dulu orang-orang yang menulis kitab-kitab yang membela as-sunnah. Menulis, bahkan dikenal sebagai orang yang memberikan tahqiq. Kalaupun dengan tanda petik Kenapa dikatakan tanda petik sebagian mereka cari pencuri pekerjaan orang lain? Namun kalaupun mencuri dia masih mengeluarkan kitab yang membela sunnah. Bukan tulisannya tapi tahkik orang lain. Dia tempel, dia masukkan di dalam tulisannya Sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Tapi mereka pun menyimpang. Mereka menyimpang jauh dari as-sunnah. Sampai kepada mereka pemuja-pemuja Ihya Turat. Dari kalangan Dakatira. Dari kalangan sarjana. Yang katanya sarjana sekolah Islam. Dari para sarjanawan yang menisbahkan kepada as-sunnah diri mereka kepada sunnah. Kalaupun mereka menisbahkan kepada sunnah karena tidak menerima sepenuhnya as-sunnah. Ada bentuk keraguan, kebimbangan. Maka subhanallah mereka pun menyimpang. Mereka pun menyimpang. Maka ahlu sunnah Ahlus sunnah. Yang mustaqim tentunya di sini diinginkan ahlus sunnah. Mustaqim. Kalaupun mereka tidak memiliki kesarjanaan. Mereka mempelajari kitab dan sunnah dengan baik dan benar. Mereka mengamalkannya ittiba. Dan meninggalkan hawa nafsu maka tentunya itu lebih baik dan lebih utama dari mereka yang penuh dengan label, penuh dengan gelar, tapi tidak menegakkannya. Ada satu sarjana dan baru saya dapatkan kabarnya Kebetulan ditampakkan sekaligus dengan fotonya. Katanya mendakwakan as-sunnah. Mendakwakan agama Allah. Dan kita yakin dia mempelajari sunnah. Tapi karena hatinya tidak bisa menerima, maka nampak dengan amalannya. Dan kita yakin dia membacanya. dalam bentuk penayangan foto tersebut dalam akun Facebooknya dia mengajar di hadapan maduunya dari laki-laki dan perempuan. Jadi seperti inilah bentuknya ya. Di sini laki-laki, di sini perempuan. Dah angkat, jangan kamu pikirkan bahwa ini ada hijabnya. Mungkin ini cuma ngeliat perempuannya lihat saya kan saya ganteng sendiri. Ini tidak ganteng, jadi harus hijab. Tidak ada hijab. Jadi duduknya kayak gini, persis dekat-dekatan ini. Tanpa hijab, duduknya dekat-dekatan. Di sini perempuan, di sini laki-laki. Dan dia mengajar di depan sini. Di tempat agak tinggi. Di pelataran. Dia berdalih, inilah mengajarkan agama Allah. Jangan membuat lari manusia. Di mana dia tempatkan nabi Rasulullah tentang peringatan-peringatan zina? Di mana dia tempatkan ayat Allah tentang peringatan zina? Di mana dia menempatkan peringatan ikhtilaf dan mohon maaf yang hadir itu bukan mbah-mbah yang satunya makan ina inang yang satunya ngantuk karena mbah- mbah biasanya kalau diajar mbah- mbah kita ajar siap-siap aja menerima mereka karena sudah tua lelah ngantuk ini yang ngikut seger-seger seger-seger muda-muda Ustadznya Mantap, saya sudah nikah Nikah Yang namanya serigala itu Nikah satu tidak cukup Namanya serigala. Sembilan sepuluh juga tidak cukup. Jangan bertaming bahwa kamu sudah nikah lantas kamu bisa, kamu enak ngajar di hadapan perempuan. Lantas dia tulis. Ini kalau diketahui jamaah jamaah jamaat tahdir maksudnya kita. Ini akan dibicarakan dengan mereka karena mereka adalah jamaah tadi. Mereka tidak tahu bahwa saya juga di kampung saya ngisi dengan ibu-ibu tanpa hijab. Bahkan tambah membenarkan bahwa seperti itu adalah perkara yang terpuji. Karena dia mengatakan bahkan di kampung saya, di sana di tempat saya tinggal maksudnya, saya juga mengajar ibu-ibu tanpa hijab. Berarti pekerjaannya ini benar-benar dia lakukan di atas pengetahuan. Inilah da'i yang dikatakan da'i sunnah. Tidak mengapa kita sebut namanya, namanya Muhammad Ah Abdu. Tua Bahkan dia mengejek. Itu jamaah tahzir. Kata Ustadz Abu Qatada, itu jamaah jamaah tahzir itu belum ada yang selesai. Tuhfatus Saniyah belum ada yang selesai. Dari kitab apalagi yang disebut? Tapi sudah jadi ahli tahzir. Anta yang miskin menukil kabar dari pendusta. Maka kalau kamu membenarkan kabar dari pendusta, dikhawatirkan kamu juga adalah pendusta. Dan benar kamu adalah pendusta. Kalau kamu melihat adanya ikhtilat, kamu biarkan. Inikah amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ada yang menunggurmu ikhtilat ya akhi, haram. Apakah itu tahzir yang dibangun dengan hawa nafsu? Peringatan kepada umat kepada apa yang mungkar wajib. Kembali kepada yang dia katakan tadi. Bahwa ini yang saya lakukan di atas maslahat. Maslahat apa kira-kira? Maslahat hawa nafsunya. Maslahat hawa nafsunya. Berapa banyak duat ikhwanul muslimin yang mengajar halako-halako perempuan atau apa para wanita dari anak-anak terbiahnya murabbinya menikahi yang yang ditarbiyah dengan dia yang diterbiah dengan dia kok bisa Katanya tidak ada hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsu, cari yang lain tentunya. Dan cari yang, ya tentu maaf maaf saja. Cari yang yang jelek lah. Karena tidak ada hawa nafsu kan. Kenapa pilih yang itu? Rata-rata itu masih mending kalau dia jadikan istri yang sah. Dan banyaklah yang terjadi yang kita tentunya tidak ingin menceritakan di majlis ini. Wallahul musta'an. Allah yang tahu kerusakan-kerusakan tersebut. Sehingga hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah ini akibat tidak sepenuhnya menerima sunnah, mempelajarinya dengan benar. Apa yang kami sebutkan di sini juga suatu hal yang tidak mungkin menimpa kita. Kalau kita sudah mengikuti jalan mereka. Dan telah ada orang-orang yang mengatakan di atas sunnah seperti ini dari kalangan Umayyah. Umayyi'un. Di mana mereka mulai bermudah-mudahan berhubungan antara laki-laki dengan perempuan. Mungkin pertama bukan majelis langsung, tetapi melalui majelis Facebookan. Namanya majelis Facebookan, Facebook buku yang mema memajang apa? Memajang apa? Wajah. Bukan memajang telapak kaki ya. Memajang wajah. Ya terkadang penampilannya pertama pemandangan. Setelah itu Kain baju digantung. Setelah kain baju digantung, orangnya memakai purda. Kan pakai purda tidak nampak. Kemudian purdanya diangkat, terlihat matanya. Yang laki-lakinya juga sudah berdandan sebagaimana dai-dai TV. Apa pemilihan dai di TV? Nah, kalau anak kecil pil dacil, pemilihan dai cilik. Kalau yang besar, ah, kecil dan naam. Mulai dia bentuk dia lihat lihat lihat lihat mereka Facebooknya mereka. Mulai ke arah sana. Akhirnya satu dengan yang lain Allah tahu kerusakan ini mengumbarkan hawa nafsunya wal billah. Alasannya dalam rangka maslahat dakwah. Alasannya dalam rangka maslahat dakwah. Wallahul musta'an. Semuanya yang rusak alasannya maslahat dakwah. Itu bukan masalah dakwah, masalah dai. Dainya yang punya maslahat. Coba kita lihat gambar-gambar Facebooknya mereka. Orang-orangnya, person-personnya. Gambar perempuan, gambar yang tidak layak. Sampai, uh, nasallah, gambar Gambar yang tidak layak dilihat oleh seorang ustadz. Di nama akun Facebook ada gambar itu. Gambar khali'ah. Gambar yang amat buruk. Tetapi ustadznya ahlul hadis ustadz. Ya ahlul hadis, ahlul hadas. Nas'alullah salamat wal afiyah. Ingat, kenapa kita disuruh untuk berpegang dengan sunnah, memahaminya dengan benar, tidak mendatangkan akal dan hawa nafsu kita, kita menerimanya dengan betul-betul penerimaan, hati kita yang jernih. Karena ini akan membentengi dan membawa kita kepada keistiqomahan. Menyimpang dan mulai mendatangkan ini dan itu akan membawa kepada penyimpangan, penyimpangan, penyimpangan. Akhirnya kita menyimpang, betul-betul menyimpang. Ini kita hanya sekedar menyinggung dari bagian syahwatnya, bagian subhatnya. Wal billah. Kita ini hanya sekedar sharing. Apa kalimat sharing itu? Sharing dengan ahlul bidah. Wal ahwa. Sehingga dijatuhkan da'i-da'i sunnah. Dijatuhkan para ulama. Dilecehkan apa yang datang dari sunnah dengan anggota-anggota akun di dalam akun Facebooknya itu. Subhat dilemparkan. Awam yang melihat hal ini melihat kebenaran. Uh, ini kan ustadz yang punya. Oh berarti begini ya, begitu ya. Mengambil kesimpulan. Musibah. Musibah Lihat akun-akun Facebook mereka dari apa? Dari subuhat. Tadi dari apa? Dari syahwat. Sehingga subuhat wa syahwat lengkap. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Kita tidak katakan yang lainnya juga aman sama yang lainnya juga tidak aman. Namun tentunya di sini diinginkan seorang beristiqamah berjalan di atas agama Allah. Berpegang teguh dengan sunnah, mendengarkan keterangan-keterangan yang benar. Mengamalkannya. Sehingga dia terhindar dari itu semua. Jadi mereka Qutbiyun, Hizbiyun. Karena apa yang telah diterangkan dengan sunnah mereka menentang, melecehkan. Dengan sunnah mereka mendatangkan tawilan. Dengan sunnah mereka mendatangkan akal-akalan. Dengan sunnah mereka mengkias-kiaskan dengan kias yang batil. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nas'allah salamata wal afiyah. Inilah yang diinginkan kita belajar. Agar betul-betul kita terhindar. Contoh-contoh yang seperti ini harus disebutkan. Supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Dan termasuk saya perlu ingatkan kepada diri saya dan saudaraku hadirin. Dengan alat komunikasi yang baru atau media komunikasi yang baru yang juga dipakai kebanyakan kita oleh salafiyin yaitu WhatsApp maka ingatlah sama dengan Facebook bisa menjadi alat untuk menyebar subhat dan apa? Dan syahwat. Walaupun katanya WhatsApp lebih lebih terjaga, tapi sama. Di situ juga bisa memasukkan apa? Gambar. Artinya, kalaupun dia lebih aman, kita harus melihat betul-betul dengan betul-betul penglihatan. Gambar-gambar yang seperti tidak pantas untuk dimasukkan. Apatah lagi ada yang membuat grup tanpa memperhatikan siapa anggotanya. Sehingga ada di antara ikhwanna memasukkan anggotanya padahal di situ adalah kalangan laki-laki dimasukkan perempuan. Lihat setan mulai menipu. Yang tadinya kita sibuk membantai Zion, kita ditipu dengan apa? Syahwat. Ini mah cuma sekedar menyampaikan faedah bahasa Arab. Hatta itu menyampaikan faedah hadis. Apalagi sekedar bahasa Arab. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu selalu berhubungan dengan perempuan, hatimu tidak akan terjamin selamat. Sa'id ibn Musayyab, Imam Tabi'in, mengatakan, saya memiliki budak perempuan wanita hitam yang tentunya digambarkan budak wanita perempuan yang hitam ini rambutnya naam ya sebagaimana rambut wanita hitam yakni kriwil ataupun gribo hitam kulitnya kata Said wanita budak saya ini saja saya tidak merasa aman dengannya wanita yang seperti ini Imam Ibnu Said Ibnul Musayyab tidak merasa aman ya akhi imam tabi'in. Imam at-tabi'in. Ada dua imamnya tabi'in. Yang menjadi tokoh utama. Satu Sa'id ibn Musayyab dan kedua Uwais al-Qarni. Sa'id ibn Musayyab dalam masalah ilmu. Uwais al-Qarni dalam masalah ibadah. Ini sayyid tokohnya tabi'in. Zaid Ibn Musayyab mengatakan saya tidak merasa aman. Subhanallah Sayyidut Tabi'in. tokonya Tabi'in. Merasa tidak aman dengan siapa? Budak wanita yang hitam itu. Nah kita kotor. Sayyid apa kita? Sayyidus Syahwat. Yang kita hadapi bukan wanita yang hitam ini. Bukan yang kita hadapi ini budak. Yang kita hadapi ini Masya Allah. Kalau seandainya dibenarkan ada istri kelima, ada istri. Nah ini bisa jadi istri kelima. Artinya istri empat pun tidak cukup dengan adanya ini. Bermudah-mudah kita berhubungan dengan perempuan. Nastaqillah. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan cuma mengirimkan faedah. Kita katakan bukan sekedar bacara Hadis Nabi kamu kirimkan bukan suatu hal yang menyelamatkan. Biarkan mereka dengan para wanita tersendiri, kalian dengan para laki-laki sendiri. Tidak usah mengurusi urusan mereka ingin masuk ke... Ketika kamu buka pintu, setan bisa datang kepadamu. Akhirnya bukan cuma faedah, tapi ini ada ujian di foto. Perfect masukkan tulisan ini kan cuma bahasa Arab Ustaz. Iya, tapi tulisannya tulisannya fulana. Uh, tulisannya masya Allah. Tulisannya aja bagus begini. Ah, sudah berpikir dia. Ini siapa sih namanya? Oh, dicarilah data-data. Setelah tulisan, coba dibaca tulisannya itu. Ya namanya perempuan Dibaca tulisannya, tentunya bersenandung dia. Gak mungkin dia baca. Dalik Alkitab. Gak mungkin perempuan. Itu laki-laki. <clears throat> Dalik Alkitab. Wih, Masya Allah. Ini tadi tulisan, ini suara. Tidak ada bedanya kita dengan Radio Roja. Radio Rojak. Saya dalam perjalanan pulang ke Indramayu. Kebetulan sopir ini ya, orang awam. Dia kira saya senang dengar radio itu. tipu ternya, Saya bilang dengan istri, ini motor radio Rojak. Katanya, iya ini susah ini bagaimana memulai memberitahunya ini. Dalam keadaan memikirkan bagaimana memberitahunya, tiba-tiba pelajaran bahasa Arab. Ustadz bahasa Arab. Ternyata ustadznya langsung kepada langsung kepada ihtibar. Ujian membaca kitab. Pertama mungkin yang baca laki-laki. Masya Allah ahsanta. Nah, Nah, ini kepada laki-laki ahsanta. Kemudian yang membaca fulana. Fulana ini ummu fulana. Ummu fulana. Nah, ummu fulana ini sambil membaca ya tata tata tata. Terbata-bata dia. Tapi dia berserius membaca subhanallah fawdha ini Kenapa? Sambil dia serius membaca anaknya ngeren di belakang. Wah, wah, wah. Dia membaca serius. Ustadznya bilang, Masya Allah, kiraat mumtaza ya anti, Masya Allah. Anak dengar dengan istri sambil saling nengok-nengok. Ini keterlaluan kayaknya ini. Pak Sopir, eh, kayaknya kita nanti apa terlalekan kalau dengar ini itu di depan banyak kendaraan jangan tol masalahnya. Oh iya, ya oh iya Ustaz. Nah, di, dimatikan aja Pak Sofir. Iya. Dimatikan. Alhamdulillah. Tapi kok dapat data ya? Roat mumtazah katanya. Dari Ustaznya. Ya namanya Mukulani sambil serius membacanya. Nanti begini jadinya ya Afi. Gini jadinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ada lagi contoh-contoh yang lainnya yang banyak yang tentunya ini semua cukup menjadi pelajaran bagi kita. Bagi kita jangan bermudah-mudahan. Syahwat wa subhat menyerang dan menghujung as-sunnah kalau kita buka pintunya. Kalau kita buka pintunya, rahimallah ulama'una, rahimallah ulama'ana. Di antaranya Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa pengajaran seorang laki-laki kepada perempuan hendaknya pada tempat yang betul-betul dipisahkan sehingga dulu di Damat, kalau laki-laki mengajar perempuan, yang beliau izinkan, itu adalah seorang syekh yang sudah berumur. Dan juga sudah diperkirakan ketakwaannya dan keimanannya. Lantas mengajarnya, misalnya di masjid ini, orang yang dengar di rumah yang lain melalui mikrofon. Ini kalau pengajarnya laki-laki. Karena beliau mengatakan salamatul kulub la yu'adilu hasyi. Selamatnya hati itu tidak akan ada yang menggantikannya. Sesuatu pun. Tidak ada yang menggantikannya. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Lah bagaimana kalau kita langsung berhubungan Terkadang kita mengatakan, oh Masya Allah saya sudah tidak bersama Ibnun, tapi syahwat masuk. Dan di sisi yang lain, subhat masuk. Maka saya nasihatkan kepada kita semua, agar kembali melihat keberadaan grup-grup WhatsApp tersebut. Dan memperingatkan dengan tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan syariat. Kalau syariat ini kita sendiri yang menyelisihinya, padahal kita mengatakan, ayo kita menegakkan sunnah, maka tentunya jangan ditanya penyelisihannya dan jangan dipungkiri penyelisihannya kepada yang lainnya, karena yang lainnya juga sama. Kalau kita sendiri yang menyelisihinya, Dan kalau sudah kita sendiri yang menyelisihinya, yang lainnya tentunya akan lebih menyelisihinya. Wallahul musta'an. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Hindari yang seperti ini. Hindari bermudah-mudahannya laki-laki dengan perempuan berhubungan yang pintu-pintu setan membawa kepada penyimpangan as-sunnah dari pintu-pintu tersebut. Dari pintu-pintu tersebut. Wallahul musta'an. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi bayan, penjelas bagi kita semua. Keterangan-keterangan tadi saya mohon maaf kalau di sana ada bentuk kekurangan-kekurangan dan bentuk apa yang kami nukilkan ternyata tidak benar, maka itu datangnya dari kami dan dari kesalahan kami. Wallahul musta'an wa ini yang mungkin kita ambil wallahu taala a'lam bisawab.